بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقطة جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah babul ikhlas وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية pembahasan tentang ikhlas dan berusaha menghadirkan niat pada sebuah amal atau semua perbuatan, perkataan dan semua keadaan yang nampak maupun tidak nampak. Ayat kedua pada surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala menyatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai kepadanya baik daging kurban maupun darahnya akan tetapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian yang sedang mempersembahkan sembelihan itu baik dalam keadaan kurban Idul Adha maupun dalam hadyu yang dipersembahkan ketika seorang menunaikan ibadah haji. Ayat ini ditegaskan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya untuk menampik kebiasaan orang jahiliyah. Mereka dulu ketika memberikan sesembelihan, mereka akan menumpahkan sebagian darah dan dagingnya kepada Baitullah kepada Ka'bah. Maka sebagian sahabat mengatakan, "Wa nahnu aula bin nadh." Kalau begitu kita lebih berhak untuk itu karena kita sudah kenal Islam. Ketika kita ingin menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan seperti itu. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "La luhumha wala dima'uha." Yang sampai itu bukan darah dan dagingnya, walakin yanalu taqwa minkum. Tidak usah seperti itu, ketakwaan kalian yang akan dinilai. Ini menunjukkan bahwa dalam ibadah penyembelihan merupakan sebuah simbol ketakwaan, keimanan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Katsir menyebutkan dengan tegas bahwa kaum muslimin tidak boleh sama dengan orang-orang jahiliyah. Ketika mereka juga sama mempersembahkan seperti itu, maka orang Islam memiliki ibadah dengan cara yang lebih istimewa, lebih mulia. Dan ini juga ada pelajaran penting yang diambil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Az-Zuhri dan para ulama lainnya yang mengatakan bahwa amal ibadah merupakan bagian dari keimanan seseorang. Artinya ketika ada orang beriman, maka tidak cukup dia hanya mengucapkan perkataan saya adalah orang beriman dan dia katakan saya yakin, saya yakin yakinnya akan tetapi tidak beramal. Salat tidak, puasa tidak, maksiat jalan terus ini bukan menunjukkan cerminan orang yang beriman. Nah, kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengidentikan ketakwaan dengan ibadah yang dilakukan sehingga erat kaitannya iman antara keyakinan hati ketakwaan dengan amal ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sambil menjaga agar amal ibadah tersebut bisa murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 29. Allah menyatakan qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya kalian ingin menyembunyikan amal ibadah kalian atau kalian menyembunyikan sesuatu dalam dada atau kalian tampakkan maka Allah Subhanahu wa taala tahu semua itu kata Ibnu Katsir rahimahullah Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kaum muslimin bahwa semua yang akan kalian lakukan ad-dhamair wadh-dhawahir yang nampak dan tidak nampak yang lahir maupun batin Allah tahu semua berarti harus ada korelasi antara yang batin dan yang lahir amal hati dan amal anggota badan dan ini juga merupakan salah satu tanda keikhlasan. Sebagian ulama mengatakan bahwa ikhlas itu artinya adalah istiwa'u a'malil abdi fil zahiri wal batin. Amal seorang hamba sama, yang nampak dan tidak nampak, yang ada dalam hati maupun yang dia kerjakan dan dapat dilihat oleh orang lain. Tidak ada perbedaan yang dirasakan dalam hati maupun ibadah yang ditampilkan. Ini merupakan tanda keikhlasan. Sekalipun seseorang tidak merasa bahwa ikhlasnya adalah ikhlas yang sukses dan berhasil. Karena para ulama mengatakan, Man ra'a fi ikhlasihil ikhlas, faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya telah berhasil dalam ikhlas, maka keikhlasan dia membutuhkan keikhlasan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin, yang bisa memurnikan segala macam amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.